sudah pertemuan terlibat kita sudah mengawali pembacaan buku ini. Buku yang kecil tidak terlalu besar disebutkan pada pertemuan terlibat tentang biografi ataupun terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahmat Ta'ala demikian juga membicarakan tentang kenapa beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Demikian juga disebutkan makna bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita teruskan. Qala Rabbul Ta'ala I'lam rahimahullah Anu yajibu alaina Ta'alum arba'i masail Di sini belum menyebutkan Saya Muhammad bin Abdul Wahab Dengan mendoakan Untuk orang yang membaca buku ini Demikian juga orang yang mengajarkan buku ini untuk Allah memberikan rahmat kepadanya. Iklam ketahuilah rahimakumullah semoga Allah merahmati engkau. Anau yajibu alaina sungguhnya wajib atas kita ta'alum untuk mempelajari arba'i masai Empat perkara empat masalah. Maka di sini boleh mengawali dengan i'lam menggunakan fil amr. Yaitu ketahuilah dari fil alimah alima ya'lamu. Yaitu mengetahui. Sebutkan bahwa al-ilmu yang diambil dari alima fil madhi alima mengetahui Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap usul salsa ini dan ini pembahasan ada dalam usul fikih juga bahwa nama ilmu itu ya bisa ditulis idraku syai alamahu alaih idrokan jazimah mengetahui ataupun ilmu ya ilmu ilmu itu adalah di tempat dikatakan hal ilmu ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Alamahu alaih. Idrakan jaziman mengetahui dengan yakin. Jadi nama ilmu itu berarti mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya, apa adanya. Dengan pengetahuan yang kuat, yang yakin. Ya. Maka di situ keluar darinya lima perkara yang lain, lima bentuk pengetahuan yang lain. semuanya beliau bahwa tingkatan al idrok yang mengetahui itu ada enam. Yang paling tinggi yaitu ilmu. Mengetahui sesuatu dengan semestinya ya dalam keadaan pengetahuan yang yakin. <clears throat> Kemudian sebaliknya berarti apa? jahl bodoh al jahl al basit bodoh yang itu sederhana yaitu apa ada melidrok melkuliah kuliah tidak mengetahui suatu secara keseluruhan jadi tidak tahu bagaimana tentang masalah ini tidak tahu namanya, namanya jahal basit makanya lebih berbahaya lagi jenis yang ketiga yaitu jahil murakab bodoh yang dia itu bertingkat-tingkat yaitu apa mengetahui sebaliknya Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah atau semisal itu. Itu jahil murakab, bodoh yang berlipat-lipat. Idraku saya ala wajhi yukhalif ma huwa mengetahui sesuatu dari sisi menyelisih yang benar. Menyelisih sesuatu yang sebenarnya. Sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah dikatakan sunnah. Maka ini lebih jelek daripada yang sederhana tadi. Apa itu sunnah? Tidak tahu. Tapi kalau jalan merokab dia malah kebalikan sunnah dikatakan bid'ah. Kemudian derajat yang keempat, derajat yang pertama itu mengetahui kan. Derajat keempat wahum. Wahum yaitu apa? Idraku syai' ma didu roji. Mengetahui suatu bersama dengan kebalikan yang roji, Ya. itu wahum. Kemudian al-khamisah yang kelima yaitu asyak. Syak itu ragu-ragu. ragu saya ihtimal musawin. Mengatai suatu bersamaan dengan ketidaktahuan. 50%. Bagaimana kamu mengetahui ini? Ah, aku tahu, tahu separuh saja. Ya. Kalau yang waham tadi apa? Waham tadi mengetahui ya di bawah 50% istilah kita. Ya mi'ah. Ini komsin di mi'ah 50%. Kalau waham berarti apa di bawahnya? Mengetahui cuma 20% saja. persen saja. Itu waham. Mendekati bodoh. Ada syak itu dalam badan ragu-ragu. Tahu separuh, tidak tahu separuh. Sama. Kemudian yang paling akhir semoga asadi adzon yaitu prasangka. Ini lebih bagus daripada ragu-ragu. ragu saya ma'ihtimal didi marju. mengatai suatu bersama dengan apa? Kemungkinan kebalikan dari marju yang lebih ini marju. Ini condong kepada yang salah. Jadi dia mengetahui tentang suatu di atas separuh, mungkin 70% dia tahu atau persen ya demikian. Yang jelas di sini al yakni i'lam di sini ketahuilah. Dan mana mengetahui itu mengenal suatu yang dia itu mengenal sebagaimana mestinya dalam keadaan yakin. Kemudian disebutkan oleh para ulama <clears throat> bahwa ilmu sendiri Ya, semuanya semua saya dalam kitabul ilm bisa ditulis bahwa mempelajari ilmu itu ada dua hukumnya bagi kita semua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ya, hukum mempelajari agama kita sendiri itu ada dua. Hukum belajar agama ada yang itu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Yang dia itu mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan diri dia. Seperti umpamanya tata cara sholat, demikian juga tata cara berwudu, demikian juga apabila dia mempunyai uang untuk kemudian mengeluarkan zakat. <clears throat> Jadi fardu ain itu berkaitan dengan perkara dia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fardu kifayah. Apabila sudah yang pelajari maka yang lainnya tidak wajib. Ya, seperti mamanya mempelajari munahwu atau semisalnya. Kalau dari suatu negeri tidak ada yang belajarinya maka berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang mengetahui maka tidak berdosa. Lalu bagaimana seperti umpamanya berkaitan dengan jual beli atau mungkin yang berkaitan dia bekerja sebagai petani bisa menjadi fardu fardu ain menjadi wajib wajib bagi diri dia apabila berkaitan dengan perkara dia umpamanya dia sebagai pedagang harus mengetahui tentang hukum-hukum riba demikian juga goror jual beli menipu di situ tidak boleh ya demikian demikian juga kalau dia sebagai petani untuk mengetahui tentang zakat yang harus dia keluarkan apabila sudah di situ nisabnya ya demikian kemudian juga mereka menyebutkan dari ilmu itu ada ilmu itu maklum minadin bid darurah ya mereka mengenal istilah diantara para ulama dari ilmu yang itu maklum minadin bid darurah ini diketahui dari agama secara darurat, tidak bisa untuk kemudian kita bodoh padanya. Ya di antara ilmu itu ada yang dihitung maklum minal ilmi bid darurah. Diketahui dari ilmu itu secara darurah. Disebutkan oleh Syekh Fauzan yaitu ilmu yang dihitung dalilnya qat'i, dalil yang jelas. Baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah yang tidak boleh seorang itu bodoh padanya. Itu makna maklum minad din bid darurah diketahui dari ilmu secara darurat. Tidak bisa sholat itu bodoh. Seperti wajibnya sholat. Kalau kemudian ada orang yang tidak tahu tentang bahwa sholat itu tidak wajib, ya maka seperti tidak boleh. Ini perkara yang diyakini oleh setiap orang yang beriman. Demikian juga wajibnya zakat. Ya itu dalilnya adalah dalil-dalil yang kot'i yang jelas dari Al-Qur'an, dari hadis tentang wajibnya hal tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwa ilmu ini terbagi dua semuanya Syekh Utsaimin rahimahullah Wal ilmu yang qasim ila qismain, ilmu terbagi menjadi dua. Ya, bisa ditulis yaitu ilmu terbagi menjadi dua dari siapa? Doruri wa nadori. Doruri itu apa? Yang diketahui tanpa dibahas, tanpa diperhatikan, tanpa butuh dalil. Seperti apa? Pengetahuan kita bi ananar haram. Bahwa api itu panas. Itu sesuatu yang tidak perlu dipelajari. So, setiap orang tahu. Ya, jadi sesuatu yang itu ma yakunu idrakul maklum fihi darurian Apa-apa yang keadaannya itu dari pengetahuan secara darurian. Secara darurat dia mengetahuinya. Tidak perlu untuk kemudian di cari dalilnya demikian juga untuk kemudian di ya diteliti bahwa panas itu mesti bahwa api itu adalah panas. Kemudian ada yang kedua yaitu an ilmu nadori yaitu apa? Yang butuh kepada nador. Ya ini perhatian, demikian juga istidlal pencarian dalil. Ya, ilmu yang butuh untuk dipelajari. Demikian juga butuh untuk diperhatikan seperti ilmu wajibnya niat di dalam wudhu <clears throat> demikian juga ilmu bagaimana tata cara berwudhu dan sebagainya ya ini makna i'lam kemudian rahimahullah itu ada doa dari beliau saya Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita semua yang baca buku ini demikian juga mendengar dari apa disampaikan di buku ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah adab yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajarkan. Makna rahimakallah ya, yaitu semoga Allah merahmati engkau. Dan rahmat itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini. Dan bukan maknanya rahmat itu berarti menunjukkan lemah atau mungkin menunjukkan penakut karena sebagian dari kelompok-kelompok yang menyeleweng tidak mengimani nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang di situ ya dari sifat rahmah. Jadi antara kelompok-kelompok mereka mengingkari sifat rahmat yang dimiliki oleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga oleh Syekh Muhammad al Harras wa taala di syarah terhadap akidah wasitiyah bahwa ar-rahmah itu yang di situ diambil nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman demikian juga Ar-Rahim dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu darinya keluar sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmah. dan rahmah itu adalah sifat hakikiyah, sifat yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala miliki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ar-Rahmah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yaliku bi Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mengartikan rahmat itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang mu'atilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan berarti menyerupai makhluk. Mereka memaknakan Ar-Rahmah ini yang itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu mana rahmah merahmati. Mereka memaknakan dengan apa? Iradatul ihsan. Jadi makna rahmat itu adalah Allah menghendaki kebaikan. Nah, ini namanya takwil. Menggiring makna kepada makna yang tidak sebenarnya. Adapun kita, ya ini apa yang disebutkan oleh para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ar-Rahmah itu adalah sifat yang benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keakuan Allah Subhanahu Wataala, bukan dimanakan dengan mana tadi. Ya, demikian. Sebagian mereka memanakan pada mana tadi? Bahwa rahmah itu adalah mengadu mana lemah. Demikian juga apa? Penakut atau semisal itu. <clears throat> yang disebutkan oleh beliau Allah Taala ini orang-orang asyairah demikian juga Mu'tazilah Asyairah itu yang mengambil dari pendapatnya Abu Hasan al-Asy'ari suruh dia bertobat. Demikian juga Mu'tazilah mengambil pendapatnya ya Wasil bin Atha. Mereka mengingkari sifat aroma ini. Bidakwa anha bil makhluk dhafun wa khawarun. Ya, dengan anggapan bahwa sungguhnya kalau sifat rahmah itu kalau ada pada makhluk berarti menunjukkan lemah. Demikian juga penakut. Demikian juga ta'alam lil marhum merasa sakit terhadap yang dirahmati. Nah, mereka menganggap seperti itu. Jadi mereka beranggapan kalau berarti Allah punya sifat aroma berarti punya sifat apa? Lemah. Demikian juga penakut sebagaimana perempuan yang demikian keadaannya. Dan ini adalah kebodohan mereka yang yang jelas. Bahkan rahmat itu adalah apa? Takunu minal akuya itu apa sebenarnya? Saya Muhammad Khalil Haros di sini. Namanya rahmat itu merahmati itu muncul dari sesuatu yang kuat kepada yang dia itu lemah. Maka tidak mesti di situ mengandung makna lemah demikian juga penakut. Tidak, bahkan itu muncul dari sesuatu yang dia itu kuat kepada yang lemah. Maka demikian juga Allah swt wa yang Maha Rahmah. Ya, mempunyai kekuatan, kekuasaan yang yang luas, demikian juga besar. Maka Allah merahmati hamba-hambanya yang lemah. Ya demikian. Bahkan sifat Roma itu muncul dari apa? Magoyatil izza wal qudrah bersama dengan puncaknya kekuatan, ketinggian dan kemampuan. Ya, Allah SWT menjadi sifat Roma berarti apa? Menunjukkan bahwa Allah mempunyai puncaknya ketinggian, demikian juga keagungan dan kekuatan. Sebagaimana seseorang ya mengasihi anaknya, demikian juga rahmat kepada kedua orang tuanya, rahmat kepada anak-anaknya, Demikian juga orang-orang yang masih kecil. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan dia miliki. Ya demikian. Jadi kalau kemudian diartikan bahwa rahmat itu menunjukkan lemah, demikian juga ya penakut, maka ini adalah salah. Maka itu muncul dari apa? Zat dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Perkasa yang punya kekuatan memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya. Demikian Allah memberikan rahmat kepada apa? Kepada hamba-hambanya, wali-walinya. Bahkan kalau yang mengatakan bahwa sifat rahmah itu mengandung makna lemah demikian juga menunjukkan takut. Ya, maka kita menjawabnya itu bukan keadaan setiap yang kemudian rahmah berarti menunjukkan penakut demikian juga lemah tidak itu mungkin ada pada diri sifat-sifat mungkin perempuan misalnya itu ya jadi sifat ini bukan kepada setiap makhluk demikian keadaan kalau rahmat berarti menunjukkan ini dia rahmah dia. Berarti rahmah menunjukkan sifat lemah, demikian juga penakut ya merasa sedih terhadap yang dia rahmati dan sebagainya. Ya, itu mungkin haknya perempuan. Kalau Kalaulah umpamanya ya, kalaulah e, akan seperti itu apa yang mereka maksudkan ya. Jadi jawaban pertama tadi, kalau kalaulah sepanjang itu yang kamu sebutkan, maka itu untuk siapa? Untuk perempuan atau misalnya, Ya, Kalaulah itu ada demikian kamu maksudkan, maka Allah Subhanahu wa taala jawaban kedua apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmah yang tidak seperti makhluk. Ya gitu. Ini sifatnya rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti makhluk. Sebagaimana kita meyakini Allah mempunyai sifat as Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendengaran, demikian juga penglihatan, tapi itu sesuai dengan apa? keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat rahmat. Nah, di sini beliau Allah taala mengawali dengan mendoakan orang membaca buku ini, demikian juga belajar buku ini dengan ucapan rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau dan rahmat itu adalah sifat hakiki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa yang merahmati kepada hamba-hamba yang lemah. Demikian juga pada kasih-kasihnya Demikian juga orang-orang yang bertawak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna rahimakumullah ya, kalau dalam suatu lafaz seperti ini, subhanallah Utsaimin rahimakumullah yakni apa? Afadha 'alaika min rahmatihi. Semoga Allah mengguyurkan kepada engkau rahmatnya memberikan kepada engkau rahmatnya alati tahsulu biha alamat lubik yang dengan rahmat Allah itu engkau mendapatkan keinginanmu rahimakumullah ya ini semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan wa jumin min mahdurik demikian juga selama dari apa yang kamu takutkan padanya maka maknanya bagaimana <clears throat> ya, bisa ditulis mana rahimakumullah itu, ghafarallahu laka ma ya, Semoga Allah merahmati kamu. Mana adalah semoga Allah mengampuni kamu terhadap dosa yang telah lewat wa wafaqaka wa asamaka bima istaqbil biha. Dan semoga Allah berikan taufik, bimbingan kepada kamu, memberikan perlindungan kepada kamu terhadap apa yang akan datang. Ya, jadi mana rahmat di sini semoga Allah merahmati kamu berarti mana ya Pak? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Demikian juga Allah menyelamatkan kamu, melindungi kamu, berikan bimbingan kamu kepada perkara yang akan datang. Di mana rahimakumullah. Ya. Mana yang yang bagus semoga Allah merahmati kamu. Ini semoga Allah mengampuni dosa yang telah lewat yang kamu lakukan. Demikian juga Allah membimbing kamu <clears throat> terhadap apa yang kamu kamu akan dapatkan. Demikian juga melindungi kamu ya dari bahaya-bahaya dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan anahu yajibu alaina semuanya wajib atas kita. Ini menunjukkan fardu ain. Setelah tadi kita sebutkan bahwa ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain yang berkaitan dengan urusan kita. Kita mempunyai wajib menunaikan melakukan sholat berarti harus belajar bagaimana wudhu, bagaimana tata cara sholat. Demikian juga kadang-kadang suatu perkara itu wajib bagi kita tidak wajib bagi yang lain. Seperti mempunyai di antara kita mungkin bekerja sebagai seorang pedagang dan sebenarnya tadi disebutkan. Maka dia wajib untuk melajari hukum bagaimana berdagang jauh dari riba, demikian juga ya menipu, demikian juga yang berkaitan dengan muamalah ketika berdagang itu. Yang itu kadang apa? Tidak wajib untuk orang yang menjadi petani, kan gitu. Petani mungkin dia punya kewajiban bagaimana untuk zakat tadi apabila sudah panen maka wajib dia keluarkan dari seper sepuluh dari tanaman yang dihasilkan ya apabila itu mendapatkan air dari air hujan dan dia dapatkan dari jerih payah umpamanya dengan menggunakan diesel atau kemudian yang buat irigasi dan sebagainya maka dia mengeluarkan ya seperdua puluh seperti itu demikian juga bukan yang lain bekerja sebagai kerja yang lain maka di situ wajib bagi dia hal-hal yang berkaitan dengan urusan dia itu. Adapun untuk kemudian sholat demikian juga puasa ya demikian juga tadi berwudu maka semua wajib untuk mengetahui kalian seperti ini karena setiap orang wajib melakukan ibadah tersebut ya di sini disebutkan beliau yang akan beliau sebutkan itu adalah hukum yang wajib kita semua wajib mengetahui yang menjadi tadi mungkin penuntut ilmu atau yang dia itu sebagai pedagang atau dia mungkin sebagai ya petani ataupun mungkin sebagai orang biasa dan sebagainya wajib mengetahui yang akan disebutkan ini sesungguhnya Wajib bagi kita semua ta'alum belajari arba masail, empat perkara ini. Ya, hmm. nah, dan nanti beliau akan sebutkan dalilnya di surat Al-Asr. Al-ula yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu sebagaimana tadi kita sebutkan, mengetahui sesuatu, ilmu itu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang yang pasti sebagaimana keadaan sebenarnya. Ya, ilmu itu mengetahui sesuatu apa adanya dalam badan mengetahui dalam badan yakin. Kebalikannya apa? Tadi bodoh. Berarti dia tidak mengetahui ilmunya. Dan lebih bahaya lagi yaitu apa? Bodoh yang berlipat-lipat mengetahui suatu kebalikan yang sebenarnya. Ya demikian. Maka di sini pertama yang wajib kita mengetahui itu adalah al ilmu. Wahwa ma'rifatullah yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ilmu yang kedua adalah wa ma'rifatul nabi mengenal nabinya. Kemudian yang ketiga wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Kenapa di sini al ilmu? Yang pertama ini wajib kita ketahui karena mengetahui tentang tiga perkara ini, ini nanti akan ditanyakan kita semua di alam kubur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tidak ditulis ini dalil bahwa tiga perkara ini wajib kita mengetahui yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agama Islam ini wajib dia. Karena ini akan ditanyakan di alam kubur, di alam kubur. Sebutkan dalam hadis yang dimaksud Imam Tirmidzi rahimahullah ya ketika menyebutkan yang Nabi menyebutkan disabitullahu ladina amanu bil qawli sabit Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang yang yang kokoh. Ini Allah kokohkan orang beriman dengan ucapan yang tetap, yang kokoh. bintung Allah nanti amanu bil qawli sabiti bil di dunia bil akhirat. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian akan ditanya tentang apa? Man rabbuk. Kemudian wama Yub, wama Dinu. Ya tiga perkara ini. Ini tiga perkara ini nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di alam kubur. Sehingga hukumnya wajib mengetahui tiga perkara ini. Mengenal Allah. Nanti kalau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Demikian juga ama Paman Nabiuk siapa Nabiuk? Demikian juga Amma dinu apa agamamu? Oleh karena itu wajib kita untuk mengetahui tiga perkara ini. Soal Imam Tirmidzi di sini. <clears throat> Jadi yang pertama adalah mengetahui. Yaitu mengetahui yang pertama mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali taala ketika beliau menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu di dalam Arba'in Nawawiyah di nomor 19 Nabi SAW waktu itu menasihatkan kepada Abdul bin Abbas ketika Abdul bin Abbas membonceng Nabi SAW. Ya gulam ini wali muka kalimat. Wahai anak kecil atau anak yang masih muda. Aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Apa diantaranya? Diantaranya, fadillah ya fatkah. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Kemudian Nabi menyebutkan, Taraf ilallah firraqai, Ya'rif fir ya syedah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Allah akan mengingat engkau ketika engkau dalam keadaan sulit. <clears throat> Maka disebutkan oleh Alimah imam Ibn Raja Al-Hambali bahwa kenalilah Allah ya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala fa ma'rifatul abdi di rabbih nau'an ya jadi pertama tadi kan yang wajib kita ketahui mengenal Allah Subhanahu wa taala maka mengenal Allah di sini ada dua. Bisa ditulis ma'rifatul abdi li rabbi nawan. Hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Ahaduhuma salah satu ya, yang pertama adalah al-ma'rifah al-amah. Mengetahui Allah secara umum. Yaitu apa? Ma'rifatul iqrar bihi wa tasdiq wal iman. Ini beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini umum untuk setiap kaum mukminin mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala, tasdik, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifah amah. Jadi mengenal Allah di sini secara umum semua kaum mukminin mengetahui mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang datang padanya dari Allah Subhanahu wa taala. Asani kedua ma'rifatu khosoh mengenal secara khusus yaitu apa? Mail qalb ila Allah bil kulliyah. Condongnya hati kepada Allah secara keseluruhan, yakni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tumakninah bi dzikrihi, tenang dengan mengingat Allah. Wal minhu malu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khusus untuk siapa? Kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua. Mengenal yang umum yaitu kaum mukminin secara umum meyakini Allah itu ada, membenarkan apa datang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan yang kedua yaitu apa? Khusus mengenal Allah secara khusus, mengandung di situ apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala, malu pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, tenang dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah khusus untuk orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan al-arifun, benar-benar makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah disebutkan oleh Abdullah bin Ab ya Abdullah bin Mubarak sering kita sebutkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan masakin ahli dunya dunia minha wa madzaku atyaba ma fiha penghuni-penghuni dunia keluar dari dunia tapi mereka tidak merasakan yang paling nikmat dari dunia apa itu qila lahu wa ma ditanyakan kepada beliau apa itu apa dia itu ya kasihan penghuni-penghuni dunia itu atau penghuni-penghuni dunia itu mereka keluar dari dunia ini mati meninggal dalam badan tidak tahu yang paling nikmat dari dunia bagi mereka ya namanya nikmat dunia itu ya harta yang banyak rumah yang mewah ya atau mungkin istri dan sebagainya makan yang lezat itu bagi mereka anu dunia anu dunia ya dan mereka tidak tahu yang paling lezat yang paling bagus yang paling Atyab paling toyib yaitu apa? Mengenal Allah Azza baca. Yaitu ma'rifah kosong tadi Yaitu tenang dengan mengingat Allah Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Ya itu memang orang-orang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang paling nikmat Yang mereka rasakan di dunia ini Itulah yang mereka katakan tadi Kasihan atau penghuni-penghuni dunia itu yang keluar dari dunia tidak mengetahui yang paling nikmat. Karena terbatas nama yang nikmat bagi mereka itu yang dohir itu saja. Ya demikian. Sampai yang pernah kita sebutkan, ya. Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ala ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf. Kalaulah para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dari ketenangan ya demikian juga tumakninah saya mereka akan menyerang kita dengan pedang-pedang mereka ya demikian ini kalau mereka para raja yang penuh kenikmatan itu yang bergelimang dengan harta yang banyak itu demikian juga anak-anaknya pangeran-pangeran itu ya orang-orang punya harta dan sebagainya pangkat kehormatan mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang yang sudah ahli marifat mereka akan berusaha untuk merebutnya akan menyerang dengan pedang untuk merebut apa yang ada di dalam ketentraman di hati mereka. Ya, begitu. Ya orang yang punya harta itu ya berlomba-lomba, tidak pernah puas. Tapi orang yang mengenal Allah Subhanahu tenang ketika dia apa? melampaui kehidupan ini. Ya demikian. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana sebelum beliau. <clears throat> sebagaimana pernah kita sebutkan juga di sini beliau ucapan Tuhan bin Qais ya Ketika Allah SWT mengkisahkan kisahnya Nabi Yunus karena beliau banyak bertasbih ya, maka beliau diselamatkan oleh Allah swt. wa Ini ketika dia dalam keadaan lapang Nabi Yunus ini selalu berpikir kepada Allah, maka ketika dia dalam keadaan sulit di dalam perut ikan itu, di tengah lautan, di malam yang gelap, di dalamnya lautan paling dalam, ya Allah selamatkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya, surat As-Saffat yang ke-193. Walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalaulah dia ini tidak, yakni kalaulah Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak tasbih, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai nanti hari kiamat. Ya, ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan. Tapi karena beliau adalah orang yang banyak berzikir, maka Allah selamatkan. Ini ketika dijelaskan oleh Kalimat Ibn Rajab eh, Kalimat Ibn Rajab di bin Allah Ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang Allah akan ingat kamu ketika engkau dalam keadaan sulit Ini yang pertama Ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengenal yang kedua Ma'rifatu Nabi Mengenal Nabi Muhammad Karena nanti akan ditanya Siapa Nabimu? Nabi Muhammad SAW Yang dari situlah Sebagian para ulama membuat buku apa? Sirah Nabawiyah ya sirah nabawiyah ini perjalanan perjalanan hidup Nabi SAW dari apa nasabnya demikian juga beliau ketika apa dilahirkan masa kecil beliau ya kemudian juga sebelum beliau diutus sampai kemudian ketika beliau diutus ya di Mekah tinggal di situ 13 tahun kemudian di ya di Madinah selama 10 tahun ini dengan ini sirah nabawiyah. Dan disebutkan bahwa dengan mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW, ya ma'rifatun nabihi, mengenal Nabi SAW, disebut oleh para ulama, ya dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari perjalanan <clears throat> hidup Nabi SAW. Di situ ada dua faedah yang bisa ditulis. Ini mengenal Nabi Muhammad. Selain itu ada nanti akan di Tanya kita nanti di alam kubur. Di samping itu dengan kita mempelajari Sirah Nabawiyah, Marifatun Nabi, wajib bagi kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan kita mengenal, mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW di situ ada dua faedah. Di antaranya yang bisa ditulis manfaat mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW atau mengetahui Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai ibroh pelajaran bagi kehidupan kita. Ya, sebagai pelajaran di dalam kita hidup di dunia ini mengetahui kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga ketika beliau hidup, bagaimana kehidupan beliau bersama dengan masyarakat, demikian juga dengan keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke 111 ya bahwa kisah-kisah tersebut baik kisah Nabi Shallallahu alaihi wasallam demikian juga kisahnya para nabi demikian juga para rasul atau bahkan orang-orang soleh ya karena Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an itu kisahnya Nabi Khaidir demikian juga yang lainnya dari ulus asli Nabi Musa Isa Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam demikian juga orang-orang soleh ya seperti Luqman Hakim demikian juga Maryam Ya, demikian juga yang lainnya Abdul Qurnain. ini bisa orang-orang soleh. Semua itu adalah sebagai ibroh, pelajaran bagi kita. Kalau suka di surat Yusuf tadi yang ke-111, laqad nabi. fi ibroh liulil albab. Laqad bisa ditulis bermanfaat dalam pelajari sirah nabawiyah dalam pelajari perjalanan hidup bahkan orang-orang soleh secara umum sampai Imam Madzhabi punya buku siar alamin nubala perjalanan hidup orang-orang yang terpilih Ya. Bahkan orang yang jelek pun boleh sebutkan di situ. Ya. Demikian juga orang-orang yang cerdas, demikian juga yang lain disebutkan oleh beliau di Syiar Al Nubala. Ya semuanya itu dari kisah-kisah orang dahulu itu para nabi, demikian juga nabi kita Muhammad SAW itu ibrah. Takutkan nabi Qasasim Ibrotun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu sebagai ibroh pelajaran bagi orang mempunyai akal. Yang kita mempelajari Sirah Nabawi yang demikian juga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diantara sebagai pelajaran bagi kita ketika kita hidup. Ya demikian. Dan Allah sebutkan di surat Yusuf ini, setelah Allah sebutkan kisahnya Nabi Yusuf ketika bersama dengan saudara-saudaranya ketika beliau kemudian dilemparkan dalam sumur, ingin dibunuh dan sebagainya. Demikian juga ketika beliau di ya di digoda oleh yakni Sulaiha walaupun namanya ini diperselisihkan dan itu dhaif nama itu ya demikian juga ketika beliau kemudian mengurusi di suatu kerajaan sebagai bendahara bahkan menjadi raja akhirnya dan semua adalah pelajaran sebagai ibrah bagi kita kemudian manfaat yang kedua adalah yukawi al iman kita dengan belajar surah nabi itu menguatkan iman kita Bagaimana sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah? Bagaimana zuhudnya? Ya beliau, sederhananya beliau. Demikian juga jujur dan sifat yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua sebagai menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat yang ke-120. Ya, jadi berarti yang kedua adalah menguatkan iman. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-120, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Wa kullan naqussu dan semua kami kisahkan alaika kepada engkau ya Muhammad min amba'i rusul dari kabar-kabarnya para rasul. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak" untuk menguatkan dengannya hatimu wahai Muhammad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lebih butuh lagi Ya. aku kullan aku soalnya kami amba'i rusuli manusia itu bihi adab Yang dengannya kami kuatkan, kami kokohkan hatimu. Ya demikian. Dan sebutkan kalau kita perhatikan di sebagian rasul itu tidak Allah sebutkan, sebagian nabi tidak tidak sebutkan oleh Allah Subhanahu wa namanya. Dan mereka adalah orang yang mulia. Melebihi para kekasih-kasih Allah, melebihi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Nabi Nabiun wahid khairun min sairil aulia. Satu nabi yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan, nabi itu jumlahnya berapa? Lebih dari 100 ribu. Sedangkan Rasul itu lebih dari 300. Di yang sahih disebutkan oleh Nabi. Yang kita ketahui 25 saja dari Nabi dan Rasul itu kan. Ya. Dan mereka orang yang mulia. Satu nabi lebih bagus dari semua dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Melebihi ya mungkin dalam Al-Qur'an Luqman Al-Hakim atau ya Junaid ya Juraid dan sebagainya yang Allah yang Nabi sebutkan. Ya, jadi satu nabi lebih bagus dari semua. Dan mereka tidak dikenal itu tidak bermasalah. Tapi Allah SWT mengenal mereka para nabi demikian juga para rasul. Jadi ini manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Di antara tadi sebagai pelajaran bagi kita semua demikian juga menguatkan keimanan kita. Berikutnya <clears throat> al ilmu ya setelah tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatu nabi mengenal nabi kita Muhammad. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa mengenal agama itu harus kita mempunyai dalil. Karena amalan tidak Allah terima kecuali apa? Kecuali memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutabaah. Mencocoki ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti butuh dalil. Ya, oleh karena itu di sini wajib kita mengetahui agama Islam ini bil adillah. Tidak boleh taklid. Tidak boleh ikut-ikutan atau bahkan bid'ah. Walaupun kamu melakukan amal sebanyak apapun kalau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa ali amrun fa waraddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami maka tertolak. Nabi mengatakan. Imam Nawawi juga membuat Imam Nawawi membuat diriatus salin ya tentang masalah ini juga beliau menyebutkan hadis tersebut dari kalangan Syafi'iyah Imam Nawawi itu menyebutkan demikian. Jadi di sini wajib kita mengetahui agama Islam ini bila dengan dalil-dalil Kenapa wajib mengetahui? Iya, karena kita tidak diterima amalan yang oleh Allah Swt, kecuali yang berada di ikhlas urusan dia dengan Allah Swt. Yang kedua, harus mencocoki apa yang Nabi contohkan. Harus berupa dalil. Harus dibimbing di atas dalil. Bisa dari Al-Qur'an, demikian juga hadis, demikian juga ijma, demikian juga kias. Ya demikian. Salam demikian kita baca usul bikin.